dari kalangan ahlul khairi wal athar dari kalangan orang-orang yang berpegang dengan athar riwayat-riwayat ahlul fiqhi wal nazari la yudkarun illa bil jami' mereka semua tidak disebut kecuali dengan kebaikan jadi setelah menyebutkan prinsip ahlu sunnah untuk memuliakan para sahabat sekarang Berikutnya prinsip ahlu sunnah adalah memuliakan para ulama. Khususnya ulama ussalaf. Khususnya yang mengikuti mereka dari kalangan para tabi'in. Khususnya mereka-mereka para a'immah ahlul athari wal fiqhi. Ahlul asar ini ahlu sunnah. Yang berpegang dengan asar, asar. Disebutkan dalam syarahnya Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuzlihi jahannam wa sa'at masira Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115 siapa yang menyelisihi jalan Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang mukmin itu nuwallihi matawalla kami palingkan dia kemana mereka berpaling wanuslihi jahannam dan kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam wasaat masirah dan itu adalah sejelek-jelek <coughs> tempat kembali. <coughs> Fayajib ala kulli muslimin ba'da muwalatillahi wa rasulih muwalatul mu'minin. Berarti dengan ayat ini Allah mengancam orang-orang yang menyelisihi jalannya orang-orang mukmin. Berarti yang namanya wala setelah berwala kepada Allah, berwala kepada Rasulnya, maka yang berikutnya adalah harus berwala kepada orang-orang mukmin. Karena siapa yang tidak mengikuti mereka diancam. Wa yatabi sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa Kalau mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang mukmin itu, maka kami akan palingkan dia kata Allah. Kami akan sesatkan dia. Berarti harus mengikuti orang-orang mukmin dengan alif dan lam. Ya, nilil ahad sudah tertentu orang-orang mukmin itu yaitu para sahabat diikuti oleh para tabi'in diikuti oleh para imam imam setelahnya mereka lah al-mu'minun yang dimaksud fayajib ala kulli muslimin ba'da muwalatillahi wa rasulihi muwalatul mu'minin maka wajib bagi setiap muslim setelah berwala kepada Allah berwala kepada rasulnya maka wajib berwala kepada orang-orang mukmin. Yang namanya berwala adalah berloyalitas, memberikan loyal, kesetiaan. Kama nataqa bihil Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam Quran. Khususan alladzina hum warasatul anbiya. Tentunya orang-orang beriman yang dimaksud khususnya adalah para warasatul anbiya, para pewaris-pewaris nabi. Jadi para ulama. <coughs> yakni para ulama. Alladzina ja'alahumullah bimanzilatin nujum. Yang Allah sudah dudukan mereka seperti kedudukan bintang-bintang. Apa itu kedudukan bintang-bintang? untuk petunjuk arah mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan bisa dilihat dengan bintang-bintang. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa bin najmi hum yahtadun." Wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang-bintang mereka terbimbing. Terbimbing dengan apa? Atau terbimbing dalam masalah apa? Terbimbing dalam masalah arah. Yani hissiyan, hissiyan secara hissi terbimbing ke arah yang dimaukan. Oh, kalau timur ke sana karena ada bintang ini. Oh, kalau barat ke sana karena ada bintang ini. Oh, utara ke sana karena ada bintang ini. Terbimbing ke arah yang dimaksud secara hissi. Ulama juga sama. Bil ulama hum yahtadun. Dengan ulama mereka terbimbing, tetapi bukan hissi. Terbimbing secara maknawi, secara makna, bukan arah dalam artian arah yang hesi utara, selatan, barat, timur bukan, tetapi ke arah yang benar menuju akhirat. Terbimbing ke arah yang lurus menuju akhirat. Ini benar, ini salah, ini sunnah, ini bid'ah, ini halal, ini haram, ini yang wajib, ini yang sunnah ila akhirnya Itu semua dengan bimbingan ilmu dari para ulama. Maka kata beliau, kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, "Ja'alahumullah bimanzilatin nujuh. Allah jadikan para ulama seperti kedudukan bintang-bintang. Yuhtada bihim fi zulumatil barri wal bahr. Mereka terbimbing di dalam kegelapan lautan dan daratan. Waqad ajma'al muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim. Dan kaum muslimin dalam keadaan ijma' sepakat ala hidayatihim wa dirayatihim atas bimbingan mereka penjelasan mereka para ulama كل أمة قبل مبعث محمد صلى sallallahu alaihi wasallam علماؤها شرارها karena dulu setiap umat sepanjang sejarah yang lalu sebelum datangnya umat Islam sebelum mab'ats Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebelum dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ulama ulama'uhum syiraruhum. Ulama mereka justru penjahat-penjahatnya. Masih ingat kisah Salman Al-Farisi Radiyallahu taala anhu. Ketika beliau mencari kebenaran, dia berpindah dari satu pendeta kepada pendeta yang lainnya, dia ceritakan bahwa ketika dia tinggal bersama salah seorang mereka dari pendeta mereka, tokohnya, ulamanya justru menimbun harta-harta benda dari pengikutnya, dari jemaatnya mengambil keuntungan. Ini kalau maka dia melihat ini nggak benar. Dia berpindah lagi kepada yang lain, terus begitu. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah mengatakan tentang mereka yakni zunad dahab wal fiddah wala Mereka menimbun emas dan perak dan mereka tidak mensadakohkannya. Maka dikatakan pada umat ini walhamdulillah Allah jaga para ulamanya sehingga tetap ada ulama al-haq atau ulama yang di atas kebenaran. Id kullu ummatin qabla mab'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ulama'uha syirariha karena umat-umat terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, ulama mereka syiraruha, justru orang-orang jeleknya. Illal muslimin, kecuali kaum muslimin. Fa inna ulama'ahum khiyaruhum. Adapun kaum muslimin, maka ulama mereka justru orang-orang baiknya fa'innahum khulafaur rasul min ummati karena mereka adalah khalifah-khalifah pengganti-pengganti rasul pada umatnya wal muhyuna lima mata min sunnati dan mereka para ulama tersebut justru yang menghidupkan apa yang mati dari sunnah-sunnahnya Fabihim qamal kitab. Maka dengan mereka, dengan adanya para ulama atau dengan sebab para ulama. Qamal kitab. Tegaklah kitab. Wabihi qamu. Dan dengan kitab tersebut mereka tegak. Kitab tegak dengan sebab mereka dan mereka tegak dengan sebab kitab Al-Quran. Wabihim nataqal kitab wabihi nataqu dengan mereka Alkitab bisa berbicara. Dan dengan kitab mereka berbicara. Perhatikan dua makna ini. <coughs> Dua-duanya benar, dua-duanya hak. Kitab Al-Qur'an kalau dalam keadaan diletakkan di atas lemari atau di dalam lemari atau di mejanya, nggak ada yang membacanya, nggak ada yang mengajarkannya. Hal natoku, hal natoko, Apakah dia berbicara? Tidak berbicara. Tapi dengan adanya para ulama membuka kitab tersebut, mengajarkannya, membacakannya. kalau Allah Ta'ala. Membacakannya Allah berkata dalam ayat sekian. Dalam surat ini. Bahwa Allah menyatakan demikian, demikian, demikian. Manhum. Siapa mereka? Para ulama yang membacakannya, yang menerangkannya, yang mengajarkannya para ulama. Maka dikatakan bihim nataqal kitab. Dengan sebab mereka Alkitab berbicara. Baik. Sekarang sebaliknya. Wabil kitabi nataqu. Dengan Al-Qur'an mereka berbicara. Artinya para ulama tanpa Quran tidak bisa berbicara. Mana hak, mana batil. Tidak bisa membimbing. Mana yang benar, mana yang salah. Tapi dengan Alkitab, dengan Al-Quran, maka mereka bisa berbicara dan bisa menerangkan mana hak, mana batil, mana yang benar, mana yang salah, mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid. Maka diulangi kalimat beliau, kalimat Ibnu Abdullah Al-Hanafi. Bihim nataqal kitab. Wabil kitabi nataqu. Dengan mereka kita berbicara. Dan dengan kitab inilah mereka berbicara. Dua-duanya hak, dua-duanya benar. <clears throat> Wa kulluhum mutafiqun ittifaqan yaqinan ala wujub ittiba' rasul dan mereka semua sepakat dengan kesepakatan yang yakin atas wajibnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walakin idza wajada li wahidin minhum qaul qaja jaa hadithun sahih bi khilafih fala budda lahu min fi tarkihi min udrin. Tetapi walaupun mereka para ulama sepakat wajibnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tetapi kadang didapat satu ucapan mereka, qaulun qaja hadisun sahih bi khilafih. Ucapan yang hadis sahih menyelisih ucapan mereka. Pasti ada sebabnya. Pasti ada uzurnya. Ada alasannya. Tidak mungkin mereka para ulama menyengaja menyelisihi sunnah Nabi. Nggak mungkin menyengaja menyelisihi hadis yang sahih. Nggak mungkin. Fala budda lahu fitarkihi min udhrin. Maka pasti ada alasan. Mengapa mereka meninggalkan hadis tersebut. Wajumaul jumaul a'adari thalatha asnaf. Kalau diringkas, alasan tersebut kurang lebih tiga alasan. Ahaduha salah satunya ada mu'tiqadihi anna Nabi SAW qalahu. Pertama alasan pertama bahwa mereka para ulama tersebut tidak yakin kalau hadis itu sahih. Tidak yakin kalau hadis itu sahih. Mengira hadis yang lemah. <coughs> ada mu'tiqad anda Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu. Mereka tidak yakin kalau Nabi benar-benar mengatakan seperti itu. Artinya apa? Artinya mereka meragukan sanadnya. Karena dalam beberapa hadis memang ada ikhtilaf. Yang ini mengatakan sahih, yang ini mengatakan dhaif. Kenapa Imam Fulan berbicara menyelisih hadis yang sahih ini? Itu sahih menurutmu. Menurut dia itu hadis dhaif. Itu udurnya, itu alasannya. Beliau mengira bahwa hadis itu dhaif. Apalagi diriwayatkan dari rawi yang menurut beliau rawi itu tidak bagus hafalannya. Dari siapa? Dari fulan. Lah. Saya tidak yakin kalau dari fulan. Dia sering salah dalam meriwayatkan hadis. Maka ulama tersebut tidak berpegang dengan hadis itu. Bukan karena menentang sunnah. Bukan karena menentang Rasul apalagi. Tidak. Tetapi menganggap hadis itu dhaif. Itu alasan pertama. Asani yang kedua, kadang-kadang ada mu'tiqadihi annahu arada tilka al-mas'alah bidzalika al-qaul. Kadang-kadang alasannya kedua, apa itu? Tidak yakin kalau yang dimaukan oleh Rasulullah SAW adalah masalah tersebut. tidak yakin bahwa yang dimaukan adahu arada bahwa beliau menginginkan tilkal masalah masalah tersebut bidzalikal qaul dengan ucapan itu berarti yang kedua bukan masalah sanad yang kedua bukan masalah kesohihan haji. tapi masalah mana iya kata ulama tersebut saya tahu hadis itu sahih tapi saya lihat hadis itu bukan masalah ini Hadis ini masalah lain. Tidak yakin kalau hadis itu berkait dengan masalah ini. Berarti yang pertama perbedaan dalam masalah tasih. Yang kedua perbedaan dalam masalah makna. Athalith. Yang ketiga. I'tiqaduhu anna dzalikal hukum mansukh. Yang ketiga, seringkali mereka menyampaikan satu pendapat berbeda dengan hadis karena mengira bahwa hadis tersebut sudah terbatalkan. Seperti larangan Rasulullah SAW wanita untuk ziarah kubur. Nabi melarang wanita untuk ziarah kubur. Bahkan disebutkan dengan la'anat. Tetapi ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan tidak mengapa wanita ziarah kubur. Apa dalilnya? Bukankah ada hadis? Hadis itu mansuh. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Wahai Aisyah, dari mana engkau? Dijawab, dari kuburan saudaraku. Bukankah Rasulullah SAW melarang wanita untuk ziarah kubur? Dijawab oleh Aisyah, iya. Dulu dilarang. Tapi Nabi menyatakan kuntu nahaitu kuman ziaratul kubur ala fazuruha. Terjadilah perselisihan para ulama. Sebagian masih berpegang dengan pendapat yang ini, sebagian berpendapat yang itu. Sebagian mendapat berpendapat bahwa larangan tadi uh, maksud saya kalimat mansu kuntu nahaitukum itu adalah larangan di zaman jahiliyah secara umum. Kemudian dibolehkan bagi laki-laki. Maka wanita tetap tidak mansuh. Tetapi sebagian berpendapat itu melarang semuanya dan kemudian dibolehkan semuanya. Ala kulli hal. Tiga udur ini barakallahu fikum yang kadang-kadang terjadi pada ulama. Sehingga jangan suudzon kepada para ulama. Falahum al-fadl alaina wal minna bis sabaqi. Maka mereka memiliki keutamaan di atas kita. Para ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in. Dan para pengikut mereka dari imam-imam ahlu sunnah. Lahumul fadlu. Mereka memiliki fadl. Keutamaan. Mahuwa sabaki Dengan sabakiyah. Sabakiyah artinya mereka lebih dulu dari kita. Lebih dulu paham, lebih dulu percaya, lebih dulu beriman, lebih dulu berpegang dengan agama ini, itu sebabnya keutamaan. Wa tabligh ma rasul dan keutamaan tabligh menyampaikan. Kalau bukan mereka yang menyampaikan pada kita, kita tahu dari mana? Tahu dari mana tentang agama ini kalau bukan dari para sahabat melalui tabi'in atau dari para sahabat kepada para tabi'in dan para tabi'in kepada para tabi'it tabi'in, para tabi'it tabi'in kepada para imam, imam ahlu sunnah, baru nyampe kepada kita. Kalau bukan dari mereka. minayna arahna hadad din. Dari mana kita tahu agama ini? Maka mereka punya keutamaan. Keutamaan pertama as-sadaqiyah. Keutamaan kedua at-tabligh. Mereka menyampaikan kepada kita. <coughs> kita tahu dari mereka. <coughs> Wa idah maka minhu yaghfa alaina. Keutamaan yang ketiga idah menerangkan apa yang samar kepada kita. idah maka naminhu yakhfa apa yang samar alaina tidak hanya menyampaikan satu kalimatnya qala Rasulullah titik tidak tetapi menerangkan maksud Rasul begini begini begini begini Nabi waktu itu mengerjakannya seperti ini, para sahabat seperti ini, para tabiin seperti ini. Masya Allah. Bukan hanya menyampaikan tapi menjelaskan faradhiyallahu anhum wa arbahum maka semoga Allah memberikan keridhaan kepada mereka para salafus saleh diajarkan kita untuk berdoa untuk mereka Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan juga ampunilah dosa, kesalahan ikhwan-ikhwan kami, saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman yang lebih dulu beriman. Sabiqin kita doakan para sahabat, kita doakan para tabi'in, kita doakan para tabi'it tabi'in. Alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kita dalam iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil amanu dan jangan jadikan di hati kita ada kedengkian pada mereka. Ya Allah, jangan jadikan di hati kita ada kedengkian pada mereka. Rabbana innaka raufur rahim. Paharap kami. Sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Oh muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita diajarkan adab kepada para ulama. Adab kepada para sahabat. Adab kepada para sabiqin al-awwalin. Adab kepada para imam-imam ahlu sunnah. Karena mereka memiliki tiga keutamaan tadi. Keutamaan sadaqiyah. Mereka lebih dulu dari kita Keutamaan tabligh kita tahu dari mereka karena mereka menyampaikan pada kita. Dan yang ketiga, keutamaan idah bahwa mereka menjelaskan kepada kita. Masya Allah. Maka sungguh laim orang yang tidak tahu terima kasih. Orang yang tidak tahu terima kasih itu laim. Tidak memiliki rasa syukur setelah kepada Allah dan Rasulnya Berterima kasihlah kepada manusia. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur, berterima kasih pada manusia, berarti dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Mereka memberikan jasa kepada kita. Jasa yang sangat besar. Laulahum lama wasalat ilaina. Kalau bukan karena mereka, nggak sampai pada kita. Sahih? Kalau bukan karena mereka, Apakah sampai pada kita? Nggak nyampe pada kita. Nyampe kepada kita ilmu agama dari para sahabat. Menyampaikan pada para tabi'in. Dari para tabi'in menyampaikan kepada para tabi'it tabi'in. Dari para tabi'it tabi'in menyampaikan kepada para imam-imam ahli sunnah. Dan para imam-imam ahli sunnah menyampaikan kepada kaum muslimin. Sepanjang masa. Para ulama membawa. Yahmilu hadad din Yahmil hadzal din min kulli khalafin uduluhu. Membawa agama ini dari setiap generasi orang-orang adilnya, orang-orang jujurnya, orang-orang terpercayanya. Ulama, ahlul hadis, ahlul athar. Maka siapa yang mencerca ulama berarti dia tidak tahu terima kasih. Berarti dia laim. <clears throat> قوله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليه السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء dan kita mengutamakan atau tidak mengutamakan seorang pun di atas para aulia. Setelah keutamaan para ulama. Juga jangan lupa memuliakan para aulia, para wali. Wala nufaddil ahadan minal awliyai ala ahadin minal anbiya. Tetapi jangan mengutamakan wali di atas nabi. Kita utamakan mereka, tetapi pada kedudukannya masing-masing. Yang paling mulia, paling utama para sahabat, dan para tabi'in, dan para tabi'in. Tabi. Karena Nabi pun memakai kalimat summa yang menunjukkan adanya tertib. Khairun nas karni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia generasiku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Sedangkan summa bukan hanya yufidul ataf. Yufidul ataf wa yufidul tertib. Penunjukan adanya tertib. Yang paling manusia, paling baik, paling utama adalah para sahabat. Generasiku kata Nabi. Kemudian yang berikutnya para tabi'in. Kemudian yang berikutnya para tabi'in tabi'in. Di mana para anbiya? Di atasnya mereka semuanya para anbiya lebih utama. Baik. <clears throat> Wala nufaddil ahadan minal awliyai ala ahadin minal anbiya alaihi salam. Tetapi jangan mengutamakan seorang pun dari wali-wali Allah di atas nabi-nabi Allah. Jangan semulia-mulia wali, setinggi-tinggi wali tetap di bawah nabi. Ini keadilan dan kejujuran. Tetapi kalau membaliknya, maka itu kedoliman. Mengangkat wali lebih dari nabi, maka itu kedoliman. Tidak menempatkan pada tempatnya. Qala wa naqulu dan kita berkata, ahli sunnah berkata, Nabiun wahid, satu nabi mengalahkan seluruh para wali. Satu nabi mengalahkan seluruh para wali. <clears throat> Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah dalam syarahnya, yushiru Syekh rahimahullah ila raddi 'ala al-ittihadiyah wa jahalatil mutasawwifah. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, di sini Syekh mengisyaratkan sindirannya, bantahannya kepada Al-Ittihadiyah. Al-Ittihadiyah aliran yang menganggap bahwasanya dia bisa menyatu dengan Allah. Wajahalatil mutasawwifah yakni orang-orang bodoh dari kalangan sufi. <coughs> Ucapan siapa? Ucapan Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah. Bahwa ucapan Abu Ja'far Tahawi ini membantah orang-orang bodoh dari kalangan sufi yang menganggap bisa menyatu dengan Tuhan. Wa illa fal ahlul istiqamah yusuna bi mutaba'atil ilmi wa mutaba'atis syara'. Karena kalau orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang masih lurus, yusuna bi mutabatil ilm. Mereka mewasiatkan untuk selalu mengikuti ilmu. Wa mutaba'atus syara' dan berpegang dengan syariat. Makanya yang dibantah jahalatul mutasawwifah. Orang-orang bodoh dari kalangan sufi. Karena sufi-sufi yang belakangan ini banyak jahalah. Orang-orang bodoh. Walaupun yang dia pegang ucapan tokoh-tokohnya yang selalu sebut-sebut Fudail ibn Iyad. Yang selalu sebut-sebut Fulan ibn Fulan tokoh-tokoh terdahulunya. Tidak seperti itu. Tidak seperti mereka. Al-istiqamah atau mereka-mereka yang mustaqimin, yang masih lurus, generasi pertamanya dulu, para tokoh-tokohnya selalu berkata, prinsip kami yang pertama adalah ittiba'ul kitab wa sunnah. Itu prinsip pertama. Padahal mereka sudah disebut sufi ketika itu. Sudah disebut dengan julukan tasawuf. Mengapa? Karena zuhudnya mereka. Zuhudnya mereka dan karena pakaian mereka yang sederhana dikatakan <coughs> sufi. Tetapi ketika ditanya apa prinsip kamu? Madhab kamu? Madhab kami Alkitab wa sunnah. Waluzum al-masjid luzumul masjid. Tetapi yang belakangan apa prinsipnya? Ngelamun sama ninggalkan masjid. Kemana? Ada yang ke kuburan-kuburan. Ada yang ke gua-gua. Ada yang ke tempat-tempat sepi di puncak-puncak gunung, kemudian ngelamun di sana. Setelah itu, setelah ngelamun, kerasukan jin. Dikatakan saya menyatu dengan Tuhan. Siapa kamu? Saya Allah. Dari mana? Dari Allah. Mau ke mana? Mau ke Allah. Kamu siapa? Saya Allah. Gila. Ya. Ini barakallahu fikum. Kemudian pengikutnya berkata, ini orang sudah wali yang paling tinggi. Sudah manunggaling gusti. Sudah menyatu dengan gusti katanya. Lebih tinggi dari seluruh para nabi. Nah, ini dibantah. Ini dibantah dalam ucapan Abu Ja'far At-Tahawi. Jangan seorang pun mengutamakan wali di atas para nabi. <clears throat> Sungguh satu orang nabi mengalahkan seluruh para wali. Itu kata Abu Ja'farnya Tahawi. Kata pensyarahnya, muridnya Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi menyatakan, yang dimaksud oleh guruku ini adalah membantah jahalatul mutasawwifah, orang-orang bodoh dari kalangan sufi yang menganggap bisa menyatu dengan Tuhan. Nabi saja tidak menyatu dengan Tuhan. Tidak bisa manunggaling Gusti Kawulo, tidak bisa. Nabi tidak bisa. Bagaimana mungkin wali bisa seperti itu? azakumullah kembali kepada kitab. Qala faqad awjaba 'ala al khalqi kullihim mutaba'atur rasul. <coughs> Allah telah mewajibkan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Seluruh manusia dan jin untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك Tidaklah kami mengutus dari seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Kalau saja mereka ketika mereka mendolimi diri-diri mereka datang kepada engkau wahai Rasul dan meminta didoakan niscaya Allah akan terima dosa-dosa mereka, Allah akan terima taubat mereka. Ikhwan sampai pada ayat wa yusallimu taslima. Atau ayat lain Allah berfirman, "Qul in kuntum Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan kata Allah, Wahai Rasul, kalau kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku dan ikutlah Rasul. Yuhbibkumullah. Allah akan cinta pada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini juga sama. Mengajarkan agar mengikuti Rasul SAW. Katakan, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasul. Nabi yang disuruh oleh Allah. Qul, katakan pada mereka. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Kalau kalian cinta pada Allah, ikuti aku. Para mutasawwifah, kaum sufi, prinsip terbesar mereka katanya cinta Allah. Sehingga mereka mengolah cinta mereka kepada Allah dan memupuk cinta pada Allah dengan caranya masing-masing. Di sini kesalahan mereka. Cinta pada Allah harus bukan hanya bagus, harus wajib. Tapi mereka mengolah cintanya kepada Allah dengan cara yang salah. Ada yang mengolah cintanya dengan ngelamun, membayangkan Allah. Ada yang dengan biola, dengan musik ada yang mengolah zikir. Saya katakan mengolah karena mereka dalam bahasa Arabnya menyatakan riyadhah. Riyadhah itu latihan. Mereka katakan riyadhah. Dan riyadhah mereka melatih diri mereka untuk bisa berzikir sebanyak-banyaknya agar setiap napas mereka bisa sekian kali berzikir la ilaha illallah. <coughs> semakin banyak semakin bagus. Dan tokoh-tokoh besar mereka katanya bisa mengucapkan la ilaha illallah satu nafas sekian ribu kali. Entah gimana caranya wallahu alam. Itu mereka pupuk, mereka olah dan mereka jadikan sebagai riyadhah. Ikhwan ibn Cara-cara yang aneh mereka lakukan sampai mereka membuat orkestra untuk berzikir untuk mengingat Allah dan untuk meresapkan dalam hatinya keyakinan bahwa Allah sudah ada pada dirinya. Maka ikhwan karena cara yang salah jadinya pun aneh. <coughs> Masuklah mereka ke dalam apa yang dinamakan dengan ittihadiyah. Apa itu ittihadiyah? Aliran wahdatul wujud atau aliran ittihadiyah aliran yang menganggap bahwa seorang bisa menyatu dengan Allah. Bisa menyatu dengan Allah. Disinilah mulai terjadinya keanehan yang sangat dahsyat, yang mengerikan. Sampai masuk dalam kekufuran. Sampai menyatakan bahwa Fir'aun dengan Nabi Musa, itu kedudukannya lebih tinggi Fir'aun daripada Musa. Karena Musa masih tingkat syariat. Masih tingkat syariat. <coughs> Sedangkan Fir'aun sudah tingkat hakikat. Sudah sadar bahwa Allah menyatu dengan dirinya. Maka Fir'aun berkata, Ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Mengapa Fir'aun bilang begitu? Karena Allah menyatu dalam hatinya, menyatu dalam dirinya. Fir'aun sudah tingkat hakikat, sudah tahu kalau dirinya menyatu dengan Allah sehingga dia menyatakan, aku Rob kalian yang paling tinggi. Musa gak ngerti, karena Musa masih rendah. dibalik agama. dibalik oleh mereka. Musa dianggap rendah, Fir'aun dikatakan tinggi. Sehingga para ulama menyatakan bahwa mereka telah kafir. Para wahdatul wujud telah kafir. Kamu tanyakan kepada mereka orang-orang musyrikin jahiliyah maka mereka akan menyatakan Tuhan kami adalah Latta, Uzza dan Manat. Tetapi tanyakan pada Ibnu Arabi siapa Tuhannya? Dia katakan bahwasanya tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kami. Dan tidaklah Allah kecuali pendeta di gerejanya. Dikatakan semua Tuhan. Karena mereka meyakini bahwa Allah menyatu dengan semua benda. <coughs> yang busuk sekalipun, yang menjijikan sekalipun, yang najis sekalipun, astagfirullah. Itu Ibnu Arabi tanpa alif lam. Jangan tertukar dengan Ibnu Arabi yang pakai alif lam. Bukan. Ibnu Arabi. Ikhwanifidina azakullah katanya dia bertaubat. Tetapi ketika dia bertaubat dari pemikiran yang pertama kepada pemikiran yang kedua, pemikiran yang kedua juga masih sesat. Alhamdulillah, ya. ya. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Apa akibatnya atau apa sebabnya sampai mereka terjerumus dalam kekufuran yang sedemikian jauhnya? Karena mereka tidak mengikuti bimbingan sunnah nabawiyah kita mau memupuk cinta kita kepada Allah dengan cara sunnah. Apa dengan cara sunnah? Yang diucap ucapkan Rasulullah SAW. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada hambanya yang mengerjakan kewajiban-kewajiban. Jadi pertama, kewajiban kerjakan. Wa mazala abdi yataqarrab bin nawafil hatta uhibbahu dan terus hambaku menambahnya dengan yang sunnah sunnah sehingga aku cinta kepadanya. Lihat, pertama yang wajib-wajib. Kemudian dipupuk cintanya dengan apa? Dengan yang sunnah-sunnah. Nawafil. nawafil ta'at. Puasa sunnah, sholat sunnah, qiyamul lail. Ini yang seharusnya. Jangan dengan cara-cara yang aneh. Jangan dengan cara-cara yang bid'ah. Yang bikin-bikin sendiri. Jangan. Akibatnya sesat. Bahkan bisa jatuh ke dalam kekufuran. Bahaya. Tapi kan kalau dengan biola itu lebih meresap. Apakah Nabi mengajarkan berpikir dengan musik? Tidak. Ya sudah. Jangan ditiru. Jangan bikin-bikin. Nah kalau dengan sendirian. Di tempat sepi. Itu lebih meresap Nabi mengajarkan untuk di masjid atau di rumahmu. Kalau mau sendirian, di malam. Sepertiga malam terakhir. Wan suniam, kata Nabi. Ketika manusia sedang tidur. Itu juga sepi. Kenapa harus mendatangi tempat-tempat keramat? Tempat-tempat sepi. Gunung-gunung. Kenapa? Tidak sunnah Apalagi ke kuburan-kuburan. Tidak diajarkan. <coughs> Kalau dengan cara sunnah terbimbing ke dalam sunnah, dengan cara bid'at terseret ke dalam bid'ah. Terseret ke dalam balalah. Kullu bid'atin balalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal Subhanakallah warahmatullahi wabarakatuh.